بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على هرب المعطلة والجهمية قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجمع عليه وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من, من, من, من أهل الأرض وكذا قال أهل العلم بالتفسير وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش فالاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله في الآية الأخرى وفي الأرض إله فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذا فإنه قاطع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أقرة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى Qala al-musannif Rahimahullah tabaraka taala Mengarang kitab kita Al-Imam Nuqaim rahimahullah menjelaskan tentang syubhat yang ada di benak sebagian orang-orang ahlu kalam. Mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tak layak dikatakan di atas arasy, di atas makhluknya. Kata mereka, karena Allah Jalla wa'ala berfirman Wahuwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun Dan dialah yang di langit sebagai Tuhan dan di bumi sebagai Tuhan Mereka menganggap ayat ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di bumi dan di langit Di mana-mana Bukan di atas aras Ya Kemudian dalam ayat lain juga Tadi yang kita bacakan dalam surat Zuhruf ayat 84 dalam ayat lain Allah berfirman wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun dan dialah Tuhan Allah yang di langit dan di bumi yang mengetahui apa rahasia kalian dan apa yang kalian tampakkan dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan kata mereka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana ya wa huwa Allahu fil, fil, fil samawati wa fil ard dialah Allah yang di langit dan dialah pula Allah yang di bumi yang dia mengetahui sirrakum wa jahrakum apa yang kalian rahsiakan dan apa yang kalian tampakkan wa ya'lamu ma ya, wa ya'lamu ma taksibun dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan dan juga ya ayat tadi terdapat dalam surah Al-An'am ayat ketiga kata mereka Allah bersama kita di mana-mana mereka juga menelaskan dengan ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Ya, wa huwa ma'akum aina kuntum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata mereka ini ayat menunjukkan Allah bukan di atas aras. Tapi Allah di mana-mana, di langit dan di bumi, di mana-mana. Ini kata mereka. Dan dalam mengen, ya, dalam menyipati Allah Subhanahu di mana terdapat dua kelompok yang menyimpang ya dan bila Kelompok pertama yang mengatakan Allah di mana-mana. Apa dalil mereka? Ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Di mana-mana Allah. Di bumi, ya. Di langit, ya. Dalam berhala-berhala orang-orang Quraisy yang diperangi Nabi, Ya. Ya. Dalam masjid? Ya. Dalam kuil? Ya. Dalam vihara? Ya. Dalam biru orang alim? Ya. Dalam diri pendeta? Ya. Dalam diri biksu? Ya. Karena dia di mana-mana ada. Itu konsekuensinya. Yang paling ekstrim dari kelompok ini yang mengatakan alam raya ini, semest alam semesta ini hakikatnya adalah wujud Tuhan. Semuanya ini semu. Ya, diwakili oleh Ibnu Arabi pencetus pemahaman ini. Di mana-mana Tuhan. Dalam diri kita, ya Tuhan ada. Ya, sehingga sebagian mereka kebingungan kalau aku sholat sholat untuk siapa ya sehingga dia mengatakan in qultu abdun fadzaka rabbun kalau aku sebut aku hamba aku juga Tuhan in qultu rabbun fa anna yukallab kalau aku sebut aku Tuhan kenapa harus dibebani dengan syariat ya ini pendapat yang paling ekstrim di bawahnya lebih ringan yang pertama ini namanya pendapat wahdatul wujud, seluruh alam raya Tuhan, di mana-mana Tuhan. Ya, ini yang paling ekstrim gulu. Perkataannya perkataan kufur lebih dahsyat daripada kekufuran kaum Nasara. Pendapat yang lebih ringan di bawahnya ahlul hulul. Tadi ahl ahlu wahdatul wujud. Yang sekarang kedua namanya ahlul hulul, di bawahnya lebih ringan. Apa kata mereka? Tuhan Allah bisa menyatu dengan makhluknya, dengan hamba-hamba tertentu. Jika hamba melatih dirinya beribadat ya dengan keras bisa dia dan Tuhan menyatu tak ada lagi pemisah. Dalam dirinya masuk ruh ketuhanan. Ya, kata mereka ittahada Allahutu bin nasut. Telah bercampur zat ilahi dengan manusia. Ini namanya paham al-hulul. Al-hulul maknanya Tuhan menempati tempat makhluk. Ini etika sebagian kaum Nasara yang mengatakan dalam diri Isa menitis roh Tuhan. Ini lebih ringan sedikit di atas. Tapi semuanya kekufuran. Wah Akbar. Semua ini efek daripada mengatakan Allah ada di mana-mana. Dalam kantong saya ini konsekuensinya ya dalam nih cangkir nih konsekuensinya ya. Nah. Kayak bunyi dia. Benar dulu kita. Bahaya. Ada syair-syair yang tak layak kita ucapkan. Intinya semua Tuhan. Ya dan billah. Anjing-anjing hitam Tuhan. ya eh, oh, para eh, para sudah lebih biara biar mereka Tuhan. Semua Tuhan. Na'udzu billahi minal kufri Pendapat kedua tadi pendapat pertama. Ya, yang mengatakan Tuhan di mana-mana. Apa dalilnya? Ayat yang tadi saya bacakan. Ya, wa huwa ma'akum dan dia bersama kalian. Dimanapun kalian berada dia bersama kalian. Ya, di WC? A'udzubillahi min dzalik ya itu konsekuensi mengatakan di mana-mana dia ada di tempat-tempat pembuangan sampah TPU tempat pembuangan apa TPS ya Hah? TPS Alhamdulillah min ini perkataan kufur pendapat kedua Tuhan tidak bertempat Tuhan di atas tidak Tuhan tidak di atas, tidak di bawah. Tuhan bukan di atas alam, bukan di dalam alam. Tuhan tidak berpisah dengan alam, tidak menyatu dengan alam. Tuhan, inilah dia pendapat yang kedua ini. Tuhan tak bertempat. Maksudku apa tak bertempat? Tak boleh dikatakan dia di atas. Jadi bagaimana? Tidak di atas, tidak di bawah. Tuhan tidak di atas alam, tidak di bawah alam tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ya. Banyak alam mereka sifati semuanya tidak. Ya. Ini namanya ahlu ta'til. Dan pendapat kedua ini juga banyak mayoritas pendapat pendapat ulama-ulama ahlul kalam. Ulamanya seperti ini pendapatnya. Tapi orang yang tak belajar ilmu kalam, si kecil, anak-anak kecil tak pernah belajar perkataan Fakhr Razi, tak pernah mempelajari perkataan Ghazali, tak pernah mempelajari perkataan macam-macam. Al-Juwaini, tanya saja, "Hei, Tuhanmu di mana?" Atas. Selesai. Anak kecil. Subhanallah. Ya. Al-Fakhrur Razir rahimahullah di akhir hayatnya menyesal dengan ilmu kalam yang dia dalamnya terjebak. Dia buat bait-bait syair ya menunjukkan penyesalannya. Wa nihayatu iqdamil wa nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ujung daripada pencarian rasio ini maka dia terikat sampai akhirnya dia katakan ya wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina arwah kami ruh-ruh kami begitu ya merasa sangar dengan tubuh-tubuh kami ya berapa banyak kami kumpulkan masa-masa kami hanya sibuk mengumpulkan kata orang kata orang terakhir kami mengimani Allah Maha Tinggi dialah di atas seluruh makhluknya ini menunjukkan Fakhruddin Ar-Razi di akhir perkataannya kembali kepada akidah. Apa dia bilang? Alangkah indahnya kalau aku mati di atas akidah orang-orang al-ajais, orang-orang tua negeri ini. Karena orang-orang tua tak payah-payah. Di mana Tuhan kita? Atas. Fitrah manusia. Ya, semakin belajar ilmu kalam semakin pusing dia. Subhanallah. Karena itulah sebagian ulama berkata, ilmu kalam ini la yantafi'u bihil zaki Orang cerdas tak mengambil manfaat daripadanya. Wala yafhamuhul balid. Orang bodoh tak paham. Ilmu kalam. Subhanallah. Ya. Apa subat mereka? Ayat-ayat ini. Sekarang mari kita baca. Qila lahum berkata Syekh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dikatakan kepada mereka yang mengatakan Allah SWT di mana-mana di langit dan di bumi. La khilafa bainana wa bainakum. Tidak ada perbedaan antara kami dan kalian wa baina al ummat dan di antara seluruh umat annahu laisa fil ardi duna samai bidzatihi bahwasanya tidak akan ada Allah Subhanahu wa taala itu di bumi yang ada di bawah langit tak ada ya fawajib hamlu hadhil ayat al ma'na sahih al mujma' alaihi sepakat kita takkan mungkin Tuhan itu diliputi oleh langit Tuhan maha besar di bumi yang begitu kecil mustahil. Wajib kita pahamkan makna ini dengan makna yang sahih. Wadhalika annahu fis sama'i ilahun ma'bud. Makna ayat tadi ya wa huwa Allah fis samawati fil ard dialah Tuhan yang di langit di bumi. Maksudnya annahu fis sama'i ilahun ma'bud. Dialah Tuhan yang di langit yang disembah oleh penduduk langit. Ya. Siapa yang disembah oleh penduduk langit? Allah Subhanahu wa taala. Dia Dialah Tuhan yang disembah oleh penduduk di langit sana. Ma'budun min ahli sama. Disembah oleh penduduk langit. Wa fil ardi ilahun ma'budun min ahli ard. Di bumi, dia pula Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluk di bumi ini. Bukan maknanya dia Tuhan di langit dan di bumi dengan zatnya. Tapi dia dialah Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluknya. Baik makhluk yang di langit menyembah Allah, makhluk di bumi pun menyembah Allah swt. Tentunya orang-orang beriman. Ya, wa huwallahu fis samawati. Artinya dia Tuhan yang di langit, yang disembah penduduk langit. Wa fil ard dan dia Tuhan di bumi, yang disembah penduduk bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Jadi ini maknanya. Wa kadza qala ahlul ilmi bit tafsir. Itulah perkataan para ulama-ulama tafsir. Wa dhahiru hadha tanzil yashhadu annahu al arsh bahkan secara zahir ayat-ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya subhanallah di atas arasnya fal ikhtilafu fi dzalika saqitun maka segala macam persisian dalam hal ini adalah persisian yang gugur was'adun nasi bihi man sa'adahu zahir orang yang paling beruntung dalam mamet ini adalah orang yang menerima zahir ayat Wa amma qawluhu fil ukhra adapun perkataan Allah dalam ayat lain wa fil ardi ilahun dan dialah Tuhan yang di bumi maksudnya fal ijma' kesepakatan kaum muslimin wal ittifaq qad bayyana murada bi annahu ma'budun min ahli ard maksudnya dialah di bumi yang disembah oleh penduduk bumi bukan zatnya di bumi karena banyak ayat yang menyatakan dia di atas berpuluh ayat berpuluh dan tujuh tempat menunjukkan dia di atas aras. Berpuluh ayat menunjukkan dia di atas. <clears throat> Peristiwa Isra Mi'raj Nabi di atas terjumpa siapa? Bicara sama siapa? Allah Jalla wa'ala. Karena itulah ketika dia turun ke bumi, ketika Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ketika kau naik ke atas, bertemu Tuhanmu, hal ra'aita rabbak? Kau lihat Tuhanmu?" Nurun inna arah. Diliputi cahaya bagaimana aku bisa melihatnya? Quran turun dari mana? Dari Allah. Tanzilul min Rabbil Alamin. Dialah kitab yang turun dari Allah pencipta alam semesta. Kitabun fussilat ayatuhu. Yang dijelaskan dengan rinci ayat-ayatnya. Turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wahyunya. Allahu Akbar. Menunjukkan dia di atas. Ya, Naiknya kepada Allah semua urusan perkara. Perkataan kita naik kepada Allah, amalan kita naik kepada Allah di bawah malaikat. Siapa yang mengatakan Allah? Ilahi yas'adul kalimut tayyib kepadanya lah naik segala macam perkataan yang baik-baik. Wal amalu salihu yarfa'uh dan seluruh amal salih dia angkat ke atas kepadanya. Subhanallah. Isa bin Maryam ketika diklaim orang-orang Yahudi dia disalib Allah mengatakan ma wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tak pernah membunuhnya, mereka tak pernah menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi dibuat mirip bagi mereka. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Tapi Allah angkat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak banyak sekali dalam surah Al-Ma'arij Allah menerangkan para malaikat-malaikatnya ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alf naik kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh malaikat-malaikat yang berjaga pagi dan malam dan malaikat Jibril dalam hitungan hari 50 ribu tahun jika dihitung rujul malaikat warruhu ilaihi naik malaikat-malaikat dan Jibril kepadanya tentang malaikat bagaimana mereka takut kepada Allah yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka dan mereka melakukan apapun diperintahkan oleh Tuhan mereka. Allah menunjukkan dia maha perkasa di semua hambanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya. Banyak sekali. Subhanallah. Ya. Bagaimana kita ingkari begini ayat yang banyak? Adapun ayat-ayat yang tadi bukan seperti itu maknanya Allah dengan zatnya bersama kita mustahil. Bagaimana mungkin dia yang mengatakan wal ardu wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semua digenggamannya pada hari kiamat. Was samawati bi biyaminihi. Semua langit dia gulung dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin? Tuhan yang maha besar. Jalla ala. Setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu Akbar? Maha besar. Apa maha besar? Maha besar segalanya. Zatnya maha besar, kekuasaannya besar. Subhanallah. Ya. Kata Allah, "Yauma natwis sama agatoyis sijilli kutub." Pada hari kami gulung langit sebagaimana digulungnya daftar, digulungnya buku. Allah menggulung. Bagaimana dia dengan zatnya di bumi yang kecil tak ada apa-apanya ini. Dilengkupi oleh langit yang begitu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi serta isinya semuanya dibandingkan dengan makhluk terbesar dibandingkan dengan kursi tempat meletakkan kaki Allah Subhanahu wa taala bagaikan lempengan logam dicampakkan di padang pasir. Padang pasir itulah kursi Allah turunlah ayat kursi wasia kursiyyuhu samawati wal ard kursinya Allah meliputi luas langit dan bumi. Dan dalam bahasa kursi adalah letak tem, yakni tempat meletakkan raja meletakkan kakinya itu namanya kursi. pun perbandingan kursi dengan arah Allah Subhanahu wa seperti itu pula. Lempengan logam dicampakkan di padang pasir itulah kursi. Aras itulah subhanallah. Adapun padang pasir itulah aras Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terbesar aras makhluk tertinggi aras, makhluk terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala aras, di atas aras tak ada makhluk. Jangan dikatakan kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berarti Allah bertempat. Subhanallah. Tak ada makhluk di atas aras tempat Allah yang ciptakan. Bagaimana dia dilingkupi dengan tempat? Subhanallah. yang kata tak ada tempat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas aras tak ada makhluk. Subhanallah. Andai kata kau masukkan dengan tempat Allah dari tempat, tak benar. Jika kau masukkan makna tempat adalah di atas, ya. Dia di sisi atas. Subhanallah. Banyak sekali ikhwatul kiram rahimakumullah. Sunnah Nabi ketika haji wada dia katakan Allahumma inni balaghtu fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan saksikan. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang haji pada masa Rasulullah SAW? Banyak. Seratus sekian puluh ribu ketika itu. Seratus ribu sekian. Sahabat-sahabat yang haji. Semuanya mendengarkan, menyaksikan. Nabi menyampaikan pesan-pesan terakhir. Dia katakan, Ya Allah, aku telah sampaikan. Saksikan. Ah, Akbar. Tahu orang semua itu. Kecuali orang yang terjebak dalam ilmu kalam pusing kepalanya. Subhanallah. Nah, iqra. ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا قربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونسبوا أيديهم ونصبوا ونصبوا أيديهم رافعين أيديهم ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغي يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى حسبك ومن الحجة أيضا ترى argumen الله di atas في أنه عز وجalla al arsh di atas aras fauqa samawat di atas seluruh makhluknya di atas semua langit as-sab' yang tujuh annal muwahhidina semua ahli tauhid mujmi'ina al muwahhidina ajma'in semua ahli tauhid minal arabi wal ajam baik bangsa Arab maupun bangsa non Arab idza karabahum amrun dalam kondisi terjepit wa nazarat bihim syiddatun turun datang kepada mereka bencana yang begitu dahsyatnya ya prahara huru-hara rafa'u wujuhahum ila sama mereka ahlu tauhid baik orang Arab non Arab mengangkat wajah mereka ke langit wa nasabu manasabu aydihim rafi'in mengangkat tangan mereka ke langit musyirin bi ila sama mengisyarkan dengan tangannya ke langit yastaghithuna Allah rabbahum. Mereka meminta kepada Allah Tuhan mereka untuk menyelesaikan ya mengeluarkan mereka daripada kesulitan itu sendiri. Tabaraka taala. Lihat praktek Nabi SAW dalam perang Badar seribu pasukan yang harus dihadapi 319 kaum muslimin. Nabi SAW ketika itu berdoa kepada Allah dengan begitu dahsyatnya. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi sehingga selendang beliau jatuh. Pulang balik, Abu Bakar Siddiq menaikkan selendangnya ke atas bahunya. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, Ya Rasulullah, yakfika munajat Rabbik. Ya Rasulullah, cukuplah engkau meminta kepada Tuhanmu. Tuhanmu pasti akan membela mu. Sehingga turunlah ayat, Idh tastaghithuna Rabbakum. Ingatlah Muhammad, Tatkala kalian beristighothah meminta kepada Tuhan kalian perlindungan, fastajabalakum dan dia menjawab permintaan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati Aku akan bantu kalian dengan seribu malaikat. Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sehingga jatuh ketika itu selendangnya. Subhanallah. Ini semua fitrah manusia. Nabi SAW mengadahkan tangannya ke langit. Minta bantuan siapa yang di langit? Allah. Maknanya di langit bukan yang dalam langit. Yang di atas langit. Karena Allah tak dilingkupi oleh makhluk. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala. Lihatlah ketika tiga sekitar lima belas bulan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Mereka wajib tetap menghadap dalam salat mereka ke arah Baitul Maqdis. Nabi tak nyaman. Nabi ingin selalu semoga segera turun dari Allah wahyu yang menyuruh mereka untuk pindah kiblat ke Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Maka Nabi selalu mengadakan kepalanya ke langit. Turunlah ayat. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام Sungguh kami benar-benar telah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit. Kenapa Nabi mengadahkan wajahnya ke langit? Ingin segera turun wahyu wahyu turunnya daripada Allah Jalla wa ala. Quran turun dari Allah. Tanzilun min Rabbil Alamin. Menunjukkan dia menurunkan yang maha tinggi. Di atas semua makhluknya. Allah Akbar. Ya, ini akidah salaf dan ini akidah imam yang empat. Subhanallah. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Kalau anda kata mereka bukan ahlu sunnah jamaah, Siapa lagi yang mau kita harapkan jadi ahlu sunnah jamaah? Kalau Nabi bukan ahlu sunnah, para sahabat bukan ahlu sunnah, tabi'in bukan ahlu sunnah, imam yang empat bukan ahlu sunnah. Siapa lagi yang mau kita harapkan ahlu sunnah? Allahu Akbar. Subhanallah. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, ini jelas ayat, hadis Perkataan Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Subhanallah. Naam. Wahada ashharu wa'arafu indal khasati wal 'amati min an yahtaja fihi ila akthari min hikayatihi. Naam. Hal ini subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu di atas dengan Ya ini fitrah makhluk mereka berdoa mengangkat tangannya di atas orang Arab pun semua orang-orang ajam mengangkat tangannya ke atas ketika berdoa ini adalah perkara ya yang menunjukkan bahwasanya mereka semuanya sepakat dalam perkara ini subhanallah ya apa kata beliau Ashar wa a'rab indal khasati wal amma. Semua orang baik orang berilmu, orang tak berilmu, orang awam semua sama keadaan fitrahnya. Dalam kondisi terjepit, dia akan angkat tangannya ke atas minta bantuan Tuhan Allah yang Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Subhanallah. Min an yahtaja fi laktar min hikayatihi. Tak perlu banyak kali cerita, banyak kali ungkapan kata-kata, tak perlu. Fitrah saja mengatakan dia di atas. Allahu Akbar. Coba nanti antum pulang tanya sama anak antum yang sudah sedikit berakal. Tuhanmu kira-kira di mana? Di atas. Gak percaya coba tanya. Subhanallah. Nah. لأنه اضطرار لم يوفقهم عليه أحد لأنه اضطرار لم يوفقهم عليه أحد ini adalah perkara yang memang mendasar ada dalam setiap fitrah manusia subhanallah tanpa ada persisian padanya ke atas ketika itu orang mengadu sampai mengingkari Allah di atas pun ketika dalam kondisi terjepit ke atas dia mengadu ya Allah ya Tuhan ke sana dia mengadu subhanallah itu yang dikatakan oleh salah seorang datang dari Hamadan. Bertanya kepada jua ini ketika sibuk menyatakan Allah tak layak disifati begini begitu. Dia katakan wahai imam, tolong kita nggak usah bicara panjang-panjang sulit memahami perkataan imam. Aku hanya mau bertanya, dalam kondisi kita terjepit, kondisi kita benar-benar ya dalam keadaan yang begitu dahsyatnya, tak tahu lagi kita mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menolak fitrah kita ini supaya jangan kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah di atas? Bagaimana caranya? Menafikan perasaan kita di atas bagaimana cara menolak perkara ini wahai imam? Aku tak paham paham panjang kali kata imam. Ketika dalam kursi terjepit, bagaimana kita tolak fitrah kita ini supaya fitrah ini jangan berharap dengan Tuhan yang di atas? Bagaimana caranya? Dua ini pening. Dia imamul haramain imam yang didudukkan di negeri dua haram, Mekah dan Madinah. Pernah dua-dua dari imami. Pening Imam Juwaini rahimahullah. Turun dari atas kursinya, berkeringat dahinya. Kata dia, "Aduh, aku pun bingung menjawabnya." Hayyaran Hamadani. Aku bingung dibuat Hamadani ini. Subhanallah. Juwain dalam kursi terjepit, tak bisa dia tolak fitrahnya menengadahkan harap ke atas tak bisa. Ya, nah. Wala <clears throat> wala ankarahu alaihim muslimun. Dan tak ada mengingkari mereka, mereka kaum muslimin yang lurus akidahnya. Yang tidak belajar ilmu kalam tak ada yang mengingkari. Kalau sudah belajar ilmu kalam pasti mengingkari. Naam. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ammata li ammati إن كانت إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة فاقتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء رأسها, رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه Nah, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi amati dan Nabi telah berkata kepada seorang budak perempuan allati arada maulaha itqaha yang ingin dibebaskan oleh tuannya. Budaknya ini diperintahkan mengembala kambing tapi dia lalai-lalai. Ya. Sehingga kambingnya hilang. Terkam segala, tuannya marah. Ditempeleng tuannya, disiksa tuannya. Tuannya menyesal karena bahaya Tak sebanding perbuatan dia menyiksa dengan hilangnya kambingnya. Dia melapor kepada Nabi SAW. Ya Nabi bagaimana caranya ini? Bebaskan budak aku. Ya bebaskan budakmu. Itu tebusan yang tidak ada yang lain. Kata Nabi sebelum bebaskan kita tes dulu dia beriman atau tidak. Karena tak boleh membebaskan budak-budak yang belum beriman. Andai kata masih kafir dibebaskan, dia kembali kepada kaumnya, kembali menyerang kaum muslimin dan seterusnya. Tak boleh sampai dia masuk Islam. Dipanggillah budak ini. Ya, faqtabaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biang Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Hai budak. Tuhan Allah itu di mana? Fa asyara ila sama, dia hanya mengangkat tangannya ke langit. Ah. Di mana Allah? Ah. Tak ngomong-ngomong. Di mana Allah? Ah. Selesai ya tak makan bangku sekolah tak sekolah S2 S3 tak dibacanya kitab-kitab Ghazali tak dibaca Fakhrul kitab Fakhrul Razi tak dibacanya ya perkataan-perkataan ahlul kalam ya Zamakhsyari tafsir-tafsir mereka semua tak pernah dia makan di mana Allah cukup subhanallah thumma qala laha kemudian bertanya man ana saya ini siapa ya qalat anta rasulullah dia berkata, engkau adalah utusan Allah. Berarti dia beriman dengan Allah di atas, beriman dengan Rasulullah sebagai utusan Allah. Ya inilah iman. Ya. Qala maka Rasulullah berkata kepada tuannya, "A'tiqha." Kau menikahkan dia, boleh sekarang bebaskan dia fa innaha mu'minatun. Dia sungguh seorang perempuan beriman. Nabi tak ingkari. Sebagian ahlu kalam mengatakan yang menuju Allah ke atas layak dipotong tangannya karena telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagian ahlu kalam berkata demikian. Tak boleh tunjuk ke atas. Yang tunjuk ke atas potong tangannya karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan makhluknya. Subhanallah. Padahal Nabi mengangkat tangannya ke atas. Budak ini mengangkat tangannya ke atas. Subhanallah. Sekarang di mana-mana selfie, banyak kali ikhwan selfie gini semua. Tahap apa pula gini? Tak usah selfie-selfie lah. Di medsos itu, di Facebook, semua gini semua. Subhanallah, bukan untuk selfie-selfie ini. Ini perkara akidah. Subhanallah. Fakta Rasulullah SAW minha biraf'iha ra'saha ya ila sama. Nabi cukup menerima pengakuan dia beriman dengan mengangkatkan kepalanya ke langit ah ilas sama fastaghna bidzalika amma siwa nabi tak banyak-banyak bincang lebih daripada itu cukup di mana Allah siapa saya selesai ahlu kalam di mana Allah jika ditanya di mana Allah Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di mana Allah tidak di atas tidak di bawah di mana Allah tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Banyak kali tidaknya. Subhanallah. Ini tadi pemahaman kedua. Pemahaman pertama di mana Allah? Di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Naam, تفضل. Qala wa mahtijajuhum biqauli ta'ala ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فلا هجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذي حمل عنهم تعويل في القرآن قالوا في تعويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله وأما احتجاجهم أن نكن حجة مريكا ما Allah الله سبحانه وتعالى Biqauli ta'ala dengan firman Allah, "Ma yakunu min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum." Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya. Fala hujjata fi zahir hadhil ayah. Tak bisa ayat ini mereka jadikan sebagai hujah mereka, argumentasi mereka mengatakan Allah di mana-mana dengan zatnya tak bisa. Bertentangan ayat-ayat lain. Mau kita buang kemana ayat-ayat yang begitu banyaknya. Menunjukkan Allah maha besar. Di atas makhluknya. Kepadanya naik segala macam amal saleh. Perkataan yang mau kemana kan sebegini banyak ayat. Yang berpuluh jumlahnya. Saya belum sempat menghitung berapa banyak. Bahkan mungkin lebih daripada berpuluh beratus. Subhanallah. Ya. Banyak sekali. Mau dikemanakan semua ayat ini. Ya. Maka tak seperti ini pemahaman terhadap air ini. Di Lianna ulama sahabat karena ulama-ulama para sahabat yang mereka menimba ilmu tafsir Quran dari Nabi langsung. Ulama sahabat semacam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Khulafa Ar-Rasyidun dan lain-lainnya Abdullah bin Umar. Dari mana mereka menimba ilmu tafsir? Dari Nabi. Ulama-ulama para tabi'in, bagaimana Mujahid, sebagaimana Ikrimah, sebagaimana Atha' Ya, dari mana mereka menimba ilmu tafsir? Dari sahabat. Alladzina hamil anhu ta'wil fil Quran yang mereka dikenal ahli dalam tafsir Quran. Qalu fi ta'wili hadhil ayah mereka berkata menafsirkan ayat ini tidaklah ada tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Maknanya huwa ala arsyihi. Zat di atas aras, zatnya di atas aras wa ilmuhu fi kulli makan tapi ilmunya ada dalam setiap tempat ilmunya meliputi segala macam tempat tiga orang berbisik-bisik ilmunya ada bersama mereka Allah mendengar perkataan mereka memantau mereka subhanallah ya wa ma khalafahum fi dzalika ahadun yuhtaj biqauli ta'ala yang berani menci mereka subhanallah sekarang kita pasang CCTV seluruh penjuru. Ya ruangan ini, di luar sana, di mana-mana kita standby di sini. Ada maling di sana, kita lihat. Subhanallah. Kita siapkan mikrofon di sana. Hei maling, kau jangan masuk. Bisa? Jangan kau kira aku tak bersamamu, aku bersamamu memantaumu. Bisa? Bahasa Indonesia. Ya? Bisa. Apalagi Allah Jalla wa'ala tentunya lebih sempurna daripada apa yang kita berikan perumpamaan. Subhanahu wa ta'ala. Naam. وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا قال وبلغني عن سفيان الثوري مثله وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان ada ulama tafsir Muqatil bin Hayyan disebutkan tentangnya dari Sunaid dia menukil daripada Imam Dhahhak Ibnu Muzahim ketika menafsirkan firman Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya qala dia berkata huwa ala arsy Allah itu di atas arsy wa ilmuhu ma'ahum tapi ilmu Allah bersama manusia bersama mereka aina makanu dimanapun mereka berada. Jadi yang dimana mana itu apanya? Ilmunya, bukan zatnya. Di mana-mana zatnya, bagaimana mungkin zat yang maha besar masuk dalam alam yang begini kecil? Subhanallah, tak masuk akal. Tak mau masuk akal. Ya, mustahil. Mungkinkah masuk ke dalam lubang jarum unta? Mungkinkah bisa unta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Ya kata Allah tentang orang-orang kafir, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalja al fi sammil khiyat. Tak akan mungkin mereka masuk surga kecuali apabila bisa unta masuk ke lubang jarum. Bisa unta masuk ke lubang jarum? Tak bisa. Ini unta makhluk Allah Jalla wa'ala lebih besar daripada unta dari segala sesuatu dalam raya ini. Bagaimana mungkin masuk ke dalam bumi yang begini kecil? Bagaimana masuk ke dalam diri manusia, menyatu dengan diri manusia. Allahu Akbar. Naam. Qala wa balaghani eh, an Sufyan ats-Tsauri mithluhu dan telah sampai kepada saya perkataan Sufyan ats pun seperti itu pula. Mana ini Allah dengan ilmunya di setiap tempat bersama manusia bukan dengan zatnya. Zatnya di atas aras maha tinggi. Naam. Qala Sunaidun وحدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بحدلة عن زير بن خبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الله جل وعلا فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم a'malikum. Nah, ini perkataan Ibn Mas'ud yang sahih. Karena ada yang tak sahih perkataan Ibn Mas'ud ini yang dipegang ilmu orang oleh orang-orang ahlul kalam. yang menafsirkan mana istawa bermakna istaula. Tak benar riwayatnya. Pernah kita baca pada dua minggu silam. Ini apa kata Ibn Mas'ud yang benar? Apa kata Ibn Mas'ud? Allahu Jalla wa Ala fawqal ars. Allah Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia di atas arasnya. La yakhfa alaihi syai'un min amalikum. Tapi meski dia mati di atas aras, tak ada yang tersembunyi baginya. Apapun yang akan lakukan. Subhanallah. Nah. Thumma saqa min طريق min طريق من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلامة عن عاصم بن بحدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء إلى الأرض مسيرة مسيرة خمسة مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام wa ma bainal kursi ila ilal ma'i masiratu 500 amin wal arsyu 'alal ma'i wallahu tabaraka wa ta'ala 'alal asyi wa ya'lamu a'malakum kemudian disebutkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu dia berkata ma baina samai wal ardi masirat 500 am jarak antara langit dan bumi perjalanan 500 tahun dan jarak antara setiap langit dengan langit lainnya perjalanan 500 tahun. Dan antara ya langit yang ketujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, tapi tadi saya jelaskan mana kursi apa kursi? Tempat letakkan kaki. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala perjalanan 500 tahun pula. Dan per, yani jarak antara kursi Allah Subhanahu wa taala ya dengan arasy Allah Subhanahu wa taala perjalanan ya 500 tahun pula. Wa ma bainal kursi ilal ma'i masih atakam simyati am. Sebelumnya antara kursi Allah Subhanahu wa taala dengan air karena aras di atas air. Perjalanan 500 tahun pula. Antara air dengan aras perjalanan 500 tahun pula. Wallahu tabaraka taala alal arsy Dialah Allah yang maha tinggi, penuh dengan keberkahan di atas arasnya wa ya'lamu a'malakum dan dia mengetahui amalan kalian. Subhanallah, ini perkataan Mas'ud antara langit antara bumi dan langit 500 tahun. Antara setiap langit 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun. Antara kursi ke air 500 tahun. Antara air dengan aras 500 tahun dan Allah di atas aras. Subhanahu wa taala. Berkata Ibn Mas'ud, subhanallah. Naam. وذكر kalam الكلام qariban minhu fi kitab al Istidkar. Ya, perkataan yang juga disebutkan dalam kitab Al-Istidkar semacam ini pula. Subhanallah. Perkataan Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka naam ya. Hasbuka. Cukup ya. Ya. Ikhwatul kiram yang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita tentang ya pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ya semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ya. Dan boleh jadi ke depan kita akan lihat ya mungkin mungkin mungkin boleh jadi kita akan ganti pemaham, uh, eh, kitab ini dengan kitab yang lain ya karena kitab ini kita ingin mengambil daripadanya tentang perkara Allah di atas aras. Ya, dalam kitab ini juga ada yang lain-lain. Nanti saya lihat dahulu, saya pikirkan lebih dahulu apakah kita selesaikan. Ya, jumlahnya jumlah halamannya ada 600 600-an halaman. Sekarang kita sudah ada pada halaman 200 sekian. Berapa sisanya? 400. Ya, nanti kita lihat lagi. Andai kata kita ganti, kita ganti. Kita lanjutkan, kita lanjutkan. Nanti saya pikir-pikir dululah. Insyaallah tabarakatuh yang penting tentang Allah dan tasarruf telah sampai kepada kita ilmunya. Allah tabarakatuh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.